Mereka membahas dengan akal mereka tentang tidak mungkinnya, mustahilnya ada dua Tuhan. Kemudian mereka mengkaitkannya dengan ayat, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata kalau saja pada alam semesta ini ada dua Tuhan, maka niscaya akan binasa. Latar belakang mereka mengkaitkan cara berpikir mereka dengan ayat ini karena mereka mengira makna Tuhan di sana adalah Rabb. Ya, dari sisi rububiyah saja. Ternyata ayat ini berbicara tentang uluhiyah, Lau kana fihima alihatun lafadznya saja sudah lafadz ilah. Aliha bentuk jamak dari ilah. Maka mana ayat ini kalau saja ada sesembahan-sesembahan yang lebih dari satu di alam semesta ini saya akan binasa alam semesta. La fasadata akan rusak seluruhnya. Qul Maka apa yang dibahas dalam ayat ini bukan apa yang dibahas oleh mereka. Dan apa yang dibahas oleh mereka para tukang-tukang pikir tadi tidak tepat kalau berdalil dengan ayat ini. Bahkan ayat ini dijelaskan dengan ayat-ayat lain bahwa Allah berfirman, Allah berbicara tentang ilah yang dimaksud dalamnya adalah sesembahan yang diibadahi. Kalau saja ada dua ma'bud, kalau saja ada dua yang diibadahi, di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Berarti yang diingkari oleh mereka tauhid fil uluhiyah atau tauhid fil rububiyah mereka ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawaban mereka sama. Jawaban mereka sepakat Allah tidak lain. Berarti kalau masalah pencipta, tentunya mereka sepakat menyatakan Allah satu-satunya. Tapi yang mereka sekutukan adalah dari sisi uluhiyahnya. Ketika beribadah, mereka beribadah kepada Allah dan beribadah pula kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa pula kepada selain Allah. Sujud kepada Allah, sujud pula pada berhala-berhalanya. Ini yang jadi masalah. Berarti kesyirikan mereka dalam masalah uluhiyah. Sehingga ayat tadi pun Lau fihi fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau saja di alam semesta ini, langit dan bumi, ada sesembahan-sembahan selain Allah, niscaya akan hancur, akan binasa seluruh alam semesta, langit dan bumi. Yang dimaksud penciptanya lebih dari satu atau yang dimaksud yang diibadahi lebih dari satu. Ikhwan Tentunya di sini jelas yang dimaksud yaitu yang diibadahi lebih dari satu maka akan binasa. Sebab manusia, makhluk jin dan manusia akan menyatakan saya akan taat pada Rabb atau pada Allah pada Tuhan yang ini. Tetapi Tuhan yang lain menyatakan jangan. Taati saya demikian. Akan hancur alam semesta. Demikian pula ayat Allah Qul limanil ardu wa man fiha In kuntum ta'lamun Sayaquluna lillah Qul afala tadakkarun Katakan Milik siapa bumi ini Dan apa yang ada di dalamnya In kuntum ta'lamun, kalau kalian memang mengerti. Saya quluna lillah. Mereka akan menjawab milik Allah. Ketika ditanya kepemilikan, siapa yang memiliki bumi dan semua isinya? Mereka menjawab Allah, milik Allah. Qul afala tadakkarun, katakan apakah kalian tidak mau ingat? Berarti di sini penunjukan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid adalah tauhid uluhiyah yang terkandung di dalamnya rububiyah dan asma dan sifat. Kata Syarih rahimahullah, wa mithlu hadza kathirun fil Qur'an. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berbicara tentang musyrikin bahwa mereka percaya tentang pencipta itu Allah. Percaya bahwa satu-satunya yang menguasai alam semesta atau yang memiliki alam semesta adalah Allah tetapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Yang menciptakan seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Walam yakunu ya'taqiduna فِي aslami annaha musyarikatun lillah fi khalqil alam. Dan mereka para musyrikin tadi tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka ikut serta bersama Allah dalam menciptakan alam. Tidak. Musyrikin Quraisy Musyrikin Arab jahiliyah mereka tidak meyakini kalau Latta, Uzza dan Manat adalah orang atau makhluk-makhluk yang sama-sama atau tuhan-tuhan yang sama-sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak. Kalau kita tanyakan pada mereka, apakah yang menciptakan langit itu Latta? Mereka akan menjawab tidak. Yang menciptakan Allah. Apakah yang menguasai langit itu adalah Uzza? Mereka akan menjawab bukan. Yang menguasainya adalah Allah. Berarti masalah rububiyah masalah penciptaan, kepemilikan, mereka mengakui bahwasanya Allah lah pemilik alam semesta. balkana haluhum fiha kahali amsalihim min musyrikil umam min al-Hind wal Turk wal Barbar wa ghairihim. Bahkan keadaan musyrikin tersebut, musyrikin Arab dulu sama dengan sejenis mereka dari musyrikin-musyrikin di umat-umat sebelumnya ataupun di negeri-negeri lain seperti di India, di Turki, di Barbar dan lain-lainnya. Sama. Mereka berbuat syirik dalam uluhiyah dan mereka dalam masalah rububiyah mengakui. Taratan ya'taqiduna anna hadhihi tamathil qaumun salihun al anbiya'i wa salihin. Sebagian musyrikin berkata dan meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu <clears throat> adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi. Minal anbiya salihin dari kalangan para nabi dan juga dari kalangan orang-orang saleh. Wa yattakhidunahum syufa'a dan mereka mengambilnya menjadikannya sebagai pembela-pembela nanti di sisi Allah. Sebagai pembela, pemberi syafaat nanti yaumul qiyamah. Sebagian musyrikin dahulu yang ternyata sampai hari ini pun mirip musyrikin-musyrikin itu beralasan bahwa saya bukan menyembah kuburan, bukan menyembah orang soleh. Ini bukan Tuhan, bukan pula orang soleh tadi Tuhan, bukan. Cuma karena orang soleh ini dekat dengan Allah, maka saya memohon, meratap, meminta, berdoa agar dia mau membela saya nanti di ya, akhirat. <clears throat> Yatawassaluna bihim ilallah. Mereka menjadikannya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kana aslu syirkil Arab dan inilah inti dari kesyirikan Arab jahiliyah. Inti dari kesyirikan Bangsa Arab dulu adalah seperti ini. Orang-orang soleh tadi, kuburan orang soleh tadi, peninggalan orang soleh tadi, mereka jadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan awal pertama kesyirikan yang terjadi di muka bumi, yaitu kesyirikan yang terjadi di zaman kaum Nuh alaihi salam. <clears throat> Wa mereka berkata, لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan bermakna pencipta atau Tuhan bermakna yang diibadahi. Hah? Jangan salah. Musyrikin Arab, musyrikin terdahulu, musyrikin zaman kaum Nuh mengakui kalau pencipta adalah Allah. mengakui kalau penguasa alam semesta adalah Allah. Tapi mereka ketika berdoa, meminta, menyembah kepada selain Allah Subhanahu Maka di sini yang dimaksud adalah berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang yang diibadahi. Jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuz, Ya'uq dan Nasr dan telah sabit di dalam Sahih Bukhari bahwa tafsir dari ayat ini tentang kisah-kisah para anbiya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan lainnya dari salaf qala anna hadhihi asma'u qaumin salihin bahwa nama-nama yang disebut tadi adalah nama-nama orang soleh asalnya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr adalah asma'u rijalin salihin atau asma'u qaumin salihin fi qaum Nuh. Nama-nama orang soleh di zaman kaum Nuh. Falamma matu akafu ala quburihim. Ketika mereka mati yang hampir bersamaan dalam satu bulan, mereka menjadikan berhala-berhala itu di kuburan-kuburannya dan mereka beriktikaf tirakatan. Tahu tirakatan? Mereka berdiam diri di sana, i'tikaf di kuburan-kuburannya. Summa sawwaru tamathilahum. Kata Ibn Abbas dan mereka kemudian menggambarkan patung-patungnya, membuat patung-patungnya. Summa qala alaihimul amad. Kemudian berjalanlah waktu. Fa'abaduhum. Yang akhirnya mereka menyembahnya. Wa anna hadhil asnam bi'ainiha sarat ila qaba'ilil Arab dan berhala-berhala itu tersebut atau berhala-berhala itu juga yang kemudian sampai diibadahi oleh kaum Arab. Zaman kaum Nuh sampai zaman Arab berapa lama itu? Lama sekali. Tetapi terus syaitan saling mewasiatkan yuhuna ba'duhum ila ba'din zukrufal qawli gurura saling membisikkan satu sama lain bisikan-bisikan yang menyesatkan. Sebagaimana ketika bangsa Arab di sana ada seorang dukun, maka syaitannya, jinnya sama dengan syaitan-syaitan yang terdahulu di zaman kaum Nuh. Maka dibisikkan kepadanya, Iktijuddah, tajid asnaman muaddah. Datangi Jeddah, kamu akan dapat berhala yang sudah siap di sana. Maka si dukun ini datang ke pantai Jeddah Kemudian digali, digali, digali mencari peninggalan-peninggalan tadi. Maka ditemukanlah Wad, Suwa, Ya'ud, dan Nasr. Berhala itu lagi yang disembah oleh mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah dukun tadi merasa bangga. Bisikan gaibnya, wangsitnya tadi ternyata terbukti kebenarannya. Ternyata kami dapatkan apa yang dikatakan dalam mimpi saya. Saya dapatkan apa yang dibisikkan kepadaku waktu itu. Tiba-tiba ada suara iktijuddah. Tajid asnaman muadda. Sebagaimana diriwayatkan. Dalam kitab-kitab sirah. Dalam sirah Ibn Hisham. Rahimahullahu ta'ala. Allah maka kembali berhala tadi disembah oleh orang-orang Arab. Wa thabata fi sahih Muslim an Abi al-Hayyaj al-Asadi qala qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abil Hayyaj Al-Asadi beliau berkata berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib maukah aku mengutusmu dengan sesuatu yang dulu Rasulullah mengutus aku dengannya ini yani, maukah engkau aku utus Sebagaimana aku dulu diutus oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Apa perintahnya dalam utusan tersebut? Ketika Rasulullah mengutus Ali dan sekarang Ali ingin mengutus radhiyallahu taala anhu ingin mengutus Abil Hayyaj al Asadi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Amarani alla ada' qabran musharrafan illa sawaitah wa la illa tamastah." Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyuruh aku, mengutus aku dengan perintah, Allah ada qabran musyarrafan illa sawaitah. Jangan kau tinggalkan satu kuburan yang ditinggikan, yang dibangun kecuali kau ratakan. Wala timsalan illa tamassahu dan tidak pula patung-patung berhala kecuali engkau patahkan, kau hancurkan. Ini perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ketika berkuasa sebagai khalifah juga memerintahkan kepada anak buahnya kepada Abu Hayyaj Al-Asadi untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan dan untuk meruntuhkan patung-patung. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Apakah mereka-mereka yang membesar-besarkan kuburan keramat nggak pernah baca hadis sahih dalam Sahih Muslim? Apa mereka nggak pernah dengar dalam ceramah-ceramah kaum muslimin hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Rasulullah SAW hanya mengajarkan untuk menguburkan seseorang dengan tanah tersebut tidak ditambah dari tanah lain dan tingginya tidak lebih dari satu jengkal. Selesai. Tidak perlu dibangun, tidak perlu ditinggikan, nggak perlu dikasih marmer, nggak perlu dikasih kubah, nggak perlu dikasih masjid di atasnya Nggak perlu dibangun. Demikian, demikian, demikian. Kalau engkau dapat kuburan yang demikian, wahai Ali bin Abi Thalib, ratakan. Berarti masalahnya apa? Masalahnya bukan berbicara masalah pencipta itu siapa, penguasa langit dan bumi siapa, pemilik langit dan bumi siapa, bukan itu. Kalau itu masalahnya, mereka semua sama-sama tahu. Kalau tanyakan pada mereka yang membangun kuburan, yang menyembah kuburan, yang berdoa meratap di kuburan, yang sedang nangis-nangis di kuburan, minta jodoh, minta kekayaan, minta jalan keluar, tanyakan pada mereka, hehehe, siapa yang menciptakan langit? Dia akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi ini? Dia akan jawab Allah. Siapa pemilik alam semesta? Dia akan katakan Allah. Eh kuburan ini menciptakan langit dan bumi apa enggak? Dia akan mengatakan tidak. Kuburan ini memiliki alam semesta. Dia akan katakan tidak. Baru terakhir kamu katakan, kalau begitu kenapa kamu meratapnya pada kuburan? Kenapa berdoa kepada kuburan? Minta pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Minta pada Allah yang menguasai alam semesta. Ikhwanifiddina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib tidak kau tinggalkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Enggak peduli mereka mengakui Allah pencipta atau kuburan yang mencipta, ratakan. Enggak peduli apakah mereka meyakini Allah yang menguasainya atau kuburan yang menguasai, ratakan kata Nabi. Dengan am kalimatnya, Allah tada qabran musharrafan makirah Disebutkan secara nakira, kubran musyarafan, kuburan yang ditinggikan. Kuburan apapun yang ditinggikan rasakan. Kemudian dikatakan dalam hadis lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakit di akhir hidupnya. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam keadaan beliau sakit dalam keadaan keringat dingin di dahinya menetes seperti butiran-butiran mutiara. Rasulullah SAW kadang-kadang tidak sadar menutupkan kainnya ke mukanya. Dan ketika dibukanya kembali, tersadar kembali, beliau berkata, La'anallahul yahud Semoga Allah melaknat Yahudi Semoga Allah melaknat Nasrani. Ittakhadu kuburan anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhaddiru ma fa'alu." atau yuhaddiru ma fa'alu. Beliau memperingatkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani agar jangan ditiru. Memperingati kaum muslimin dari apa yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani yaitu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Kalau saja aku memiliki kekuasaan kata beberapa ulama. Kalau saja aku memiliki kemampuan dan kekuasaan, niscaya aku akan perluas Masjid Nabawi itu ke kanan, bukan ke kiri. Ke kanan dalam keadaan yu'jibuhu tayammum lebih afdal yang ke kanan yang kedua, tidak memasukkan kuburan Nabi dalam masjid. Qaddarallahu wa masya'afa'al. Demikian beberapa ulama menyatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani dilat karena satu perbuatan mereka. Tapi perbuatannya tidak remeh sampai dilat dan yang mendoakan laknatnya ala lisan Rasulullah. Yang mendoakan laknat adalah lidahnya Rasulullah yang mulia. Yang mendoakan laknat adalah lidah seorang Rasul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La'anallahu Yahud wan Nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Berarti perbuatan mereka bukan perbuatan remeh, perbuatan azim, perbuatan besar, perbuatan yang akibatnya adalah kekafiran. Akibatnya Perbuatannya ketika membangun itu bukan kekufuran, tetapi setelah itu membawa orang menjadi kufur. Membangun ada yang alasannya supaya bagus. Ada yang alasannya sebagai kenang-kenangan. Ada yang alasannya supaya jadi mulia kuburannya. Ada yang alasannya demikian-demikian. Itu sekedar bid'ah. Walaupun bid'ah itu jelek, tapi bukan kesyirikan. Tetapi akibat perbuatan mereka Orang-orang yang di belakangnya akan menyembah kuburan tadi karena betapa agungnya, betapa besarnya, betapa tingginya, maka mereka mengira bahwa kuburan itu memiliki sesuatu. Maka mereka berduyun datang mengambil debunya, mengambil ini, mengambil bunganya, mengambil segala macamnya, mengambil tirainya sebagai jimat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan hadis ini berkata, "Walaula dzalika la ubzir la ubriza Kalau saja bukan karena itu, la ubriza qabruh. Kalau saja bukan karena khawatir masalah ini, niscaya kurannya akan taruh terbuka di luar. La ubriza qabruh, yakni dikubur di kuburannya akan di tampakkan di depan seluruh manusia, tapi kenyataannya beliau dikubur di dalam kamarnya, di rumahnya. Wa fi sahihaini Walakin kariha an yuttarad masjidan Tetapi beliau melakukannya demikian Sebagai wasiat Ini Rasulullah SAW yang menyuruhnya Bahwa tidaklah seorang Nabi kecuali dikuburkan di tempat wafatnya Maka Rasulullah SAW dikuburkan di mana? Di kamarnya di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha di mana beliau wafat. Wa fi sahihain dan juga dalam dua kitab sahih annahu dzikra fi marad mautih kanisah bi ardil Habasyah. Juga masih dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan bahwa ketika beliau sakit itu ada berita. Berita tentang gereja yang dibangun di negeri Habsyah وذكر من حسنها وتصاوير فيها digambarkan oleh yang menceritakan ini yakni istrinya bahwa aku waktu itu ya Rasulullah melihat betapa indah gereja itu memiliki gambar-gambar patung-patung memiliki ini memiliki itu ini hiasan-hiasannya ternyata komentar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh tidak disangka justru Rasulullah komentarnya dengan kalimat ulaika idza mata fihim rajul salih banaw ala qabri masjidan وصورت فيه تلك الصور وصوروا تلك تلك التصوير أولئك شرار الخلق عند الله kata Rasulullah SAW mereka itu kalau mati di kalangan mereka seorang hamba yang saleh atau seorang nabi yang saleh mereka akan membangun di kuburannya sebuah masjid tempat ibadah. Dan mereka akan gambar-gambarkan padanya gambar-gambar orang tersebut. Gambar-gambar orang solehnya. Ulaika syirarul khalqi inda Allah yaumal qiyamah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Syirarul khalqi inda Allah. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bila perhatikan. Hadis yang tadi menyebutkan la'anallah al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Dan dalam hadis ini Rasulullah katakan syirarul khalqi 'inda Allah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah dalam mereka. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah sudah menjawab tadi menyebutkan mereka kalau ada orang soleh yang mati, mereka bangun di kuburannya masjid. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau kaum muslimin meniru sirarul khalqi ngikut orang-orang yang dikatakan sejelek-jelek makhluk oleh Rasulullah? Kenapa kau meniru orang-orang yang dilaknat dengan lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kebiasaannya kalau ada orang soleh yang mati, oh, kita bangun masjid di sini. Ajaib. Apakah nggak pernah buka Sahih Bukhari? Nggak pernah buka Sahih Muslim. Atau akan mengatakan hadis ini dhaif. Hadis yang muttafaq alaihi indal Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih yang seluruh para ulama ahlul hadis sepakat atas kesahihannya. Nggak ada yang meragukannya satu orang pun. Nggak ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Barang siapa yang menyatakan hadis ini lemah, fahuwa adallu min himari ahli. Sungguh dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Eh, Disebutkan dalam hadis ini dengan jelas. Ida mata fihimur saleh. Kalau mati orang soleh di tengah orang Nasrani, akan dibangun gereja di atasnya. Akan dibangun tempat ibadah di atasnya. Mereka itu selek jelek makhluk di sisi Allah. Sekarang kita tanya. Kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Apakah Nasrani Mengatakan bahwa orang solehnya menciptakan langit dan bumi? Tidak. Apakah orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa orang-orang solehnya dalam keadaan mereka memiliki alam semesta, memiliki langit, memiliki bumi, menakdirkan atau menciptakan? Tidak. Tetapi kenapa dikatakan syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah? Karena kesyirikan mereka dalam masalah peribadatan. Mereka mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Mereka memuliakannya, mereka meninggikannya seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka meratap berdoa padanya seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyamakannya dalam ibadah. Ini yang membuat Allah murka yang menyebabkan Rasulullah sampai mengucapkan kalimat laknat pada mereka. La'anallahu al-yahud wan nasara. Inilah yang menyebabkan Rasulullah menyatakan mereka syirarul khalqi. Sejelek-jelek makhluk. Karena mereka menyamakan antara orang solehnya dengan Allah dalam masalah ibadah. Dalam masalah berdoa. Berdoa kepada Allah, berdoa pula pada orang mati. Meminta pada Allah, minta pula pada orang mati. Meratap, istighosah kepada Allah, istighosah pula kepada kuburan. Ini yang mengatakan atau yang menyebabkan mereka menjadi musyrik. Ikhwan ibn a'azakumullah juga disebutkan dalam sahih Muslim. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebelum wafatnya atau hampir wafatnya beliau berkata Inna min kana qabl inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Hadis dalam sahih Muslim menjelaskan hadis yang tadi bahwa itu bukan hanya berita tapi Rasulullah SAW melarang jangan meniru mereka, jangan mengikuti mereka. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kata Nabi mengambil kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ana fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah kalian jangan mengambil kuburan-kuburan sebagai masjid kata Nabi. Fa ini anhaakum an dhalik. Aku sungguh melarang kalian daripadanya. Apakah kurang jelas hadis ini? Apakah kurang gamblang hadis ini? Kenapa kebiasaan-kebiasaan manusia, kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin hari ini kok justru seperti kebiasaannya Yahudi dan Nasrani? Ketika saudara kita seorang yang ahlu sunnah Meninggal. Tapi karena meninggalnya dalam jihad. Apa kata orang-orang kampung? Apa kata mereka? Harus dibangun di sebelahnya masjid. Harus dibangun di atas masjid. Supaya mengenang. Dan kasih nama masjidnya Masjid Pulan. Masjid Mujahidin. Masjid mujahidin Pulan. La haula wa la quwata illa billah. Kok aneh? Apakah nggak pernah baca hadis-hadis sahih yang sangat sahihnya seperti matahari, sangat jelas dan gamblangnya? seperti matahari di siang bolong. Rasulullah menyatakan ini anhakum an aku melarang kalian daripadanya. Wa azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kita lihat hadis-hadis tadi seluruhnya berbicara tentang tauhid uluhiyah dan mengisyaratkan bahwa mereka-mereka yang mengakui rububiyah belum tentu mereka mengakui uluhiyah. Kadang mereka menyatakan pencipta adalah Allah, penguasa langit dan bumi adalah Allah, pemilik alam semesta adalah Allah. Tapi kenyataannya ketika mereka berdoa, berdoanya kepada Lata, Uzza dan Mana. Ketika berdoa, ternyata berdoanya kepada kuburan-kuburan keramat. Ketika berdoa, ternyata berdoanya kepada jimat dan jimat. Apakah mereka mengira bahwa tauhid itu cukup dengan rububiyah? Tanpa pembuktian uluhiyah? Wa min asbab syirk ibadatul kawakib wa ittikhadul asnam bihasbi ma yudhan annahu munasib lil kawakib min tiba'iha. Dan termasuk sebab-sebab kesyirikan juga adalah penyembahan peribadatan kepada bintang-bintang. Wattiqadul asnam dan mengambil berhala-berhala. Kalau tadi kuburan-kuburan, ternyata di samping bentuk pertama yang menyembah orang-orang soleh, apakah peninggalannya orang soleh, atau kuburnya orang soleh, atau tongkatnya orang soleh, atau tiang yang disadari orang soleh, semuanya disembah. Pokoknya ada bau-bau orang soleh disembah oleh mereka. Yang kedua, bintang. Mereka menyembah bintang-bintang karena ketika ada kejadian baik terlihat bintang itu. Setiap ada kejadian baik terlihat bintang itu, maka mereka mengira bintang itulah pembawa kebaikan. Demikian pula tikhadil asnam. Pengambilan berhala, yakni membuat berhala-berhala Behat bimayudan annahu munasibil kawakib Nah berhala itu dikaitkan dengan bintang-bintang tadi. Seperti ada di dinektiyah. Menyembah matahari. Mereka punya berhala. Berhalanya di tangan kanannya memegang bola api. Yang kata mereka matahari. Berarti menyembah matahari, menyembah bintang, juga menyembah berhala. Demikian pula yang lainnya. Al-Jandrikiyah. Jandrikiyah menyembah bulan. Juga memiliki berhala. Berhalanya memegang bola. Bola yang bercahaya. Yang dikatakan itu adalah bulannya. Demikianlah mereka menjadikan berbagai macam yang mereka anggap memiliki kekuatan, kekuatan-kekuatan gaib, kemudian mereka katakan sebagai Tuhan. Atau walaupun tidak mengatakan sebagai Tuhan, mereka perlakukan seperti Tuhan wa syirki Ibrahim alaihi salam kana fi yuqal min hadzal bab. Dan kesyirikan di zaman Ibrahim alaihi salam, kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Ibrahim alaihi salam itu sejenis dengan penyembahan ini tadi. Ya. Makanya diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam pada mereka. Ya. Aku melihat, ya. mencari Tuhanku. Aku kira bulan inilah Tuhanku. Ternyata tenggelam. Ternyata terbitlah matahari. Ah, ini lebih besar dan lebih bercahaya. Ternyata juga tenggelam. Sampai kemudian Ibrahim mengatakan, aku beribadah kepada yang menciptakan semua ini. Menciptakan bulan, langit, dan bumi. Dan matahari. Berarti di sini menunjukkan kalau kaumnya memang kesirikannya sejenis dengan kesyirikan para penyembah matahari, penyembah bulan dan penyembah bintang-bintang. Wa kadzalika syirk bil malaikati wal jinni wa ittikhadil asnami lahum. Dan juga bentuk-bentuk kesyirikan yang lain adalah yang menyembah jin, menyembah malaikat. Mereka menganggap bahwa ini malaikat pembawa rahmat, maka doanya bukan kepada Allah, tapi doanya kepada malaikat. Wahai Mikail, turunkanlah hujan. Atau Israel pencabut nyawa. Dia katakan, wahai Israel, jangan cabut nyawaku. Doa itu namanya. Itu namanya doa. Atau menyatakan dengan kalimat, wahai Israel, cabutlah nyawa bulan, dia telah mendolimi aku. Doa kepada siapa itu? Kepada malaikat. Jibril, malaikat yang paling mulia. Mikail, malaikat yang membawa rahmat menurunkan hujan. Israfil yang meniupkan sangkakala, kemudian Israel yang kemudian mereka meminta kepada malaikat-malaikat tadi dan mereka menyebutkan lambang-lambangnya dalam rajahan-rajahan jimat mereka. Sering kali kalau jimat-jimat mereka kita buka, buka. Coba lihat apa tulisannya. Ternyata dalamnya ada seperti gambar mata angin, empat penjuru mata angin, di sana ada tulisan Mikail, Jibril, Israfil, Israel. Apa alasan dukunnya? Kau membuat rajahan-rajahan seperti itu. Kata dukunnya, kita meminta malaikat-malaikat tadi itu bersama kita. Sehingga kalau ada yang membunuh kita, tenang. Israel pencabut nyawanya bersama kita. Kalau ada yang mau menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan, tenang. Malaikat rahmatnya bersama kita. Apa nggak gila ini ini khotimina a'azakumullah juga musyrikin. Juga yang menyembah jin lebih parah lagi. Menyembah jin ini menyembah syaitan. Menyembah iblis dan anak buahnya. Khotimina a'azakumullah yang ternyata kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi penyembah malaikat dan penyembah jin pun mereka memiliki berhala. Sama mereka juga memiliki Tuhan dalam bentuk berhala. Padahal yang disembah adalah malaikat. Yang mereka namai malaikat tadi dengan dewa. Dewa hujan. Dewa apalagi? Dewa ini, dewa itu. Yang mereka beri julukan-julukan. Ada gambar patungnya yang tangannya empat. Ada yang tangannya delapan. Ada patung dewa mereka yang mukanya muka gajah ada belalainya, Ganesha katanya. La haula wala quwata illa billah. Mereka menyembahnya dewa dan dewi. Ini adalah dewa kesuburan yang akan menyemburkan kebun-kebun kita. Ini adalah dewa adab. Dewa bencana yang akan menimpakan bencana-bencana atau menghalangi bencana-bencana. Maka kita harus meminta pada dia digambar lagi. Ada berapa dewanya? Kalau dewanya 10, patungnya 10. Kalau dewanya 100, rumahnya penuh dengan berhala. Di depan pintu ada patung bawa gada. Dewa penjaga. Dewa pengaman. Patung dari batu kau akan mengamankan apanya? Kalau kamu bikin alarm, masih mending itu akan mengamankan dirimu dan mengamankan rumahmu. Ini patung dari batu, beli di pasar pagi atau di mana? La haula wa la quwata illa billah. Kok bisa sebodoh itu manusia? Qulillah Berarti mereka-mereka ketika ditanya para penyembah-penyembah dewa dan dewi ditanya yang menciptakan langit dan bumi dan memiliki seluruhnya siapa? Apakah patung Ganesha ini? Atau patung yang tangannya delapan ini? Atau yang itu yang menjaga bahwa gada setiap hari gak pernah bergerak? Siapa yang menciptakan? Dia akan mengatakan Tuhan yang paling besar, yang memiliki seluruhnya. Akan mengatakan begitu. Kadang mereka menyebutkan Allah, kadang menyebutkan Allah, kadang menyebutkan dengan nama-nama lain, tapi maksudnya adalah itu. Maksudnya adalah zat yang satu-satunya, yang memiliki alam semesta. Itu tadi hanya malaikat-malaikatnya. Ikhwan Berarti kesyirikan mereka pada masalah ubudiyah. Kesyirikan mereka pada masalah ibadah. Maka dakwah Rasulullah pertama kali, pertama langsung mengatakan kul allah Langsung uluhiyah. Katakan yang berhak diibadahi hanya Allah satu-satunya, tidak yang lain. Sehingga dengan itu mereka harus mengakui yang menyembah dewa dan dewi atau maksudnya malaikat-malaikat malaikat itu tidak berhak disembah. Itu hanya disuruh oleh Allah. Yang menyembah jin-jin, jin itu makhluk. Diciptakan oleh Allah. Yang menyembah matahari dan bulan, matahari dan bulan itu adalah beredar dengan perintah Allah. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan beribadah pada lainnya. Assalamualaikum taufiq afiyah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.